Wama ja'ala lan gawe sapa wa ta'ala atiyakum ing anak angkat sira kabeh jam udai ente lafat atiya jam udai bahwa utai dai ku man wong yut akang den undang sapa man liwiri abi maring nisbat liyane bapak iman diundang ibnan minangka dadi anak lahu kedue wiri abi Allah ora gawe anak angkat itu dipadakno abna aku ing anak sira kabeh hakikatan wa hakikat ora iso misalnya anak angkat kok berhukum sama persis dengan anak kan anak kandung ora iso Dalikum te mengkono-mengkono kabeh kaulukum pengucap sira kabeh bi iku lan cangkem-cangkem sira kabeh. El Yahudi terus wong Yahudi wal munafikin lan munafikin. Paulu padha komentar sapa wong Yahudi lan orang munafik. Lama tazawaja semangsa ini kai sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam nek kai Zainab ing Zainab. Cinta Jahsen kang dadi anake Jahs alatikang kan kanat kang ono sopo Zainab ikut tah imro ata Zaid bin Harisah tahu dadi bujuni Zaid bin Nabi Harisa. Allah di kang nau kang ngangkat anak hu eng Zaid sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bodong ucap sapa Yahudi lan orang munafik ini, Kamane kan ini Zaid bin Harisa niku riyen tipe anak angkat di Nabi sampai keceluke Zaid bin Muhammad. Iki keceluke napa Zaid bin Muhammad. Terus Zaid udah bojo jenenge Zainab. Nah berhubung Zainab itu maak bojone Zaid dianggap mantune kanjeng. Bareng Nabi nekai Zainab dikomentari Muhammad nekai mandune napa Muhammad nikahi mandune padahal Zainab iku trimo bojo sangka anak ang lah sing haram tenan kan ngeradi bojone anak kan kandung jadi kados kula misalnya kan gak mulai nikahi bojone Hasan misalnya ku anak kandung tapi nah anak angkat angsan Mulane nih Quran disebut wahala ilu abna ikumul ladina min aslabikum. Kue iku haram nikahi cawe wedok sing dadi bojone anak kandung napa wahala ilu ikumul ladhi namin aslabikum terus ini, kalau bodoh komentar sopo wong Yahudi lan wong munafik tazawaja ngamini sopo Muhammadun Muhammad imro atab nihi ing bojone anaknya Muhammad padahal hakikatnya orang anaknya kaji Nabi tapi anak angkatnya. kaji Nabi berarti secara nasab ada enggak hubungannya Zaid dengan kaji Nabi enggak ada berarti bojone Zaid ya enggak ada hubungan nasab sama sekali Hubungan musuharoh ya enggak ada. Berarti hakikate Zainab wong liya total lopo mantu. Wong liya total. Paham ya? agdaba mongko gorohno hum ing wong ya lan munafik sapa wa taala fidzalika ing dalem kono-kono kabeh. Wa wa ya yaqulu dawu sapa taala al haqqa ing dawu sing hak. Fidzalika ing dalam babakan mengkono-mengkono anak angkat lan dihar. Maksudnya fidzihar lan wa fit tabani. Maksudnya zihar ya dibatalno ora setingkat tolak, taban yo ya dibatalo gak setingkat anak kan kandung. Mane hati-hati ya, pokoknya kalau bolak balik matur, anak angkat itu hati-hati. Mereka ada hukum rane kadoh, kalau bolak balik matur ya. Misalnya kalau me anak angkat cawe dok, atau calana. Terus diarani misalnya Sri binti Baha. Bareng caiku gede roe binti aku. Apa sholat salim be aku. Ya kan tetap saya tidak mahrum sama sekali. Dia sholat saja pede karena ngira saya bapaknya. Padahal setelah pegang saya, pegang saya itu artinya pegang orang lain apa pegang bapaknya. Berarti wudhunya batal nggak? Batal. Bahaya sekali. Jadi ini bukan urusan sama misalnya anak angkat saya itu lanang. Ape ape sholat, wes umur balik salim bujuku. Batal nggak? Batal. Dia ngira nggak batal karena taunya dia anaknya saya dan itu ibu Makanya kok Islam tuh melarang sekali anak angkat. Anak angkat yang nggak dinisbatkan ke bapak aslinya, guys. Kecuali kue ngadopsi sebatas sayang, nopo? Misalnya kue ngeranti anak, me anak, tapi arani iki anak iku. Tak pek, tak rumah, tapi jangan sampai nasab itu diselakan Sri binti nggak boleh. Tetap harus pakai nisbat bapaknya yang asli. Jadinya utuhum li abaihim wa aksatu indahu. Harus status ke bapak asli. Ojo wong kaya wong wong. Lah tak omongin kok tersinggung. saya itu hukumnya pangeran mesti luweh Mas. Ah, saya kudu yakin, ainul yakin, hakul yakin, aku hukumnya pangeran luwe nopo. Mas. Mulane pulau keras sekali masalah hukum-hukum tadi misalnya itu potensi masalah batal wudhu. Belum potensi nak cai kira roh nyongkone anakku nanti nikah sama adiknya. Karena adiknya agak kum kumpul. Kula nu nate diceritani santri kulo Bojonegoro. Setelah saya fatwa seperti ini, ada anak kecil itu lelaki, tipe anak angkat di Jakarta, sudah di Jakarta dengan nasab Jakarta, pakai bapak Jakarta. Suatu saat saya kuliah pacaran di Bojonegoro. Untung diselamatkan pengiran. pangeran. Ketika lamaran ke Jakarta yang ngantarkan Pak d Pak D-nya kagetnya bukan main, ternyata di rumah yang dulu dia nganterkan kakaknya. Duduk rumah dia, wow, aku kenal. Koyok ya aku tahu Rene. Ternyata dia ingat ketika nganterkan kakaknya diangkat orang itu. Ternyata kakak kandung pacaran. Karena gara dia pakai nasab Jakarta. Dia pacaran tahunya ya cah Bojonegoro pacaran be. Jakarta coba. Andikan tuh sampai kawin kan? Itu di masalah kawin ya ekstrim. Di masalah sholat juga Coba anak itu sudah akil balik bertahun-tahun dia kalau mau ke masjid salim, ya enggak? Coba. Padahal tidak makrom kan? Paham ya? Makanya eh, kenapa Islam tegas kalau memanggil anak angkat sekalipun ya uhum li ih harus dipanggil sesuai nasab bapaknya. Karena ini terkait hukum apa? Wudu hukum apa? Nih, nikah. Kadang-kadang kita alasannya mau melangkolis. Enggak anak segede tak kandani, anak saya tersinggung. Tidak usah begitu. Hukumnya Allah pasti yang ter masalah faroe lidah karim hadil unsain itu dilatih. Saya itu mulai kecil tasbih anak saya sama Hasan tak latih. Ketika Hasan takjak uh, eh, umroh misalnya, kamu perempuan, kamu harus ridho karena Hasan tuh yang calon ganti bapak harus warna bikin. Ya Pak saya ridho. Memang Hasan harus dapat lebih banyak karena tanggung jawabnya harus dilatih mulai kecil sehingga nanti kalau secara warisan itu perempuan kalah banyak dengan lelaki dia terlatih ridho. jadi hukumnya Allah lidagari misuhadin nggak usah kayak sekarang emansiasi kesamaan gender kesamaan gender begitu itu aneh Lagi pula sekarang logikanya saja. Kalau Hasan dapat warisan dua, anak saya perempuan satu. Hasan nanti punya istri ya menanggung istrinya. Kan pas. Nanti tetap ketemu tiga. Berarti Hasan bawa dua, istrinya bawa satu, tiga. Sama anak saya yang perempuan dapat satu, dia dapat suami yang mendapat dua. Ada kan sama-sama hukum Islam kan nggak ada masalah. Problemnya wong do goblok bareng-bareng. Mikir ora iso. Paham? Ya? Itu satu. Kedua, apa ada jaminan anak sing warisan akeh gak mlete mbek bojone ora nggo apa-apa mlete ora karuan? Saya ini misalnya cawe itu diwarisi podo be sing lanang rabi. Oh, gue bal-balan sing lanang. Wong ra go apa-apa mlete ning ngono apa Lah iso wae sirine apa wong wedok sebagai sithik ku ben gak kumo luhur. Yes pokoknya kita la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridotam minallah. Dadi Allah wis pirsa nak faro itu ape digugat wong akeh wis pirsa mangsamu perumpuk kandhani. Ada saya di seminar, oh ini zaman berbeda emansipasi. Fakir ini harus kita tinggalkan. Rumang sama Allah rapi. So, pertama Quran itu turun, Allah ngendikan lata tadruna ayuhum akrobulakum naf. naf'a. Farouk itu yo ngene iki, kue roh di semas. mas. Lah, aku itu pangeran, aliman hakim asing gue bi. Muni nggih kowe kok ora gelem. emansipasi, kesamaan gender. Lah rumang sama kesamaan gender sing ngomong ngomong di wong barat. barat tenang aja, lanang wedok kumpul berburu, podo celana nih, podo maco nih lanang bebek itu nganti rono beda nih. mereka berpikir gitu macam adatnya ngono sing wedok celananan, sing wedok anjek cekak, sing lanang ini cekak. Kene gak zaman nenek moyang kita awame sing wedok kembenan. Wis macake ra padha mbek sing ana-ana. Nak goblok kok jajak aja. Goblok dhewe wis ngel-ngel wong akeh malah apa? Aja aja. wane jadi pangeran wis pirsa, mulane ning faraid nganti Allah ngendikan lidza karim suhadim san fa ingkuna san fokus nata ini falaguna suru sama taroko ing kanat wahidan tan falahan sabruse sampai ditutup la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu itu tidak tahu mana sih yang lebih manfaat bagi kamu. Kita sendiri tidak pernah tahu yang lebih masalah. Lah anak podo-podo ra roh samina wa Makanya saya mulai kecil anak saya itu tak lantik Sampai sekarang masih tak lantik. Lo soal saya nanti misalnya kasih seorang bapak lebih sayang anak wedok, ya nggak apa-apa. Sale tak wedok sering ditukokno dolanan. Wong tak hitung biayanya iku padha. Anakku kan lanang kan gak seneng dolanan. 5000 ya seneng wis pokoke calane. Cek wedok iku semen warisane sithik temu cuma cumi iku larang. Lah kalunge larang, gelake larang. Engko dolanane yuk, larang, klambine yuk, Anak kula lanang tuh kalau klambine pasar iso oke, tenang ya sudah dia rata. Nah, tuh orang mboten purun milih. Terbaru terkini wis. apa itu Nah misalnya Lah ewes cilike wis koro warisan warisane padha kan kak. Lah Allah eling kabeh. Lah wong-wong sing pakar-pakar mosok tau eling. Allah kan sing Perso mulai Cile. Mulane Allah wis Allah wes pirsa nak Faro itu nih. Mulai dengan ngetikan la tadruna Ayuhum, akrobulakum Nah, aku itu roh lan ora bakal roh ndi sing paling man. Mari sementing apa samina wa Menurut aku. Menurut pangeran inane nang ndi? Menurut beda sing duwe langit. Anak nurut padha manusane ngono to. fakda mongko ngorohno hum ing wae sapa wa taala wa wa fi dzalika ing dalam mengkono-kono tabani lan apa zihar fi hukmit tolak ya. Jadi rujuke fi dzalika e fit tabani lan zihar fi hukmit tolak. Wa wa ta wa yaqulu dawu sapa wa taala al haqqa ing dawu sing hak dalika ing dalem kono-kono kabeh. Manane apa mengatakan hak apa? Membatalkan hukum anak angkat setingkat anak hakikat dan membatalkan hukum dihar setingkat tolak nawa setingkat tolak. Wa wa ta wa yahdinu juna sapa taala asabila ing dalane sabila hakiki ing dalan. Lakin utuhum tetapi ini undang siro kabeh hum yang anak angkat, mbok undang li abaihim kesesuai nasab bapak asline anak ang. Kalau kamu manggil anak angkat ya dengan status bapaknya yang semesti. Ya, jangan kamu sebagai pengangkat. Nanti kerancu, kacau hukum Islamnya kan. Ini jelas ya. utuhum li abaihim. Huwa utawi doa li abaihim to huwa utawi nidak li abaihim manggil dengan nama bapaknya iku aksatu luwe adil adalu tiksi luwe adil indawai mungi Allah. Saya kira ilam mau kalau mau orang ngerti kabe kabeh umi kan bapak mereka. Misalnya kamu temukan di jalan, kowe ora roh bapake sapa. Fa mau kau panggil seduluran siro kabeh fiti ini dalam agomo wa mawalikum lan ngomong sembuh umat sira kabeh. Anggap aja banu amikum. Jadi aneh ini. Ono anak ditemok ning dalan, tidak diketah. diketahui, buat rumah nganti gede. Yo latih wae, dong kue nak ngundang aku lek wae yo. Pokoknya aja muni bapak nak ngundang aku le utoman. man butuh itu supaya dia tahu kalau itu tidak bapak. Karena efeknya kalau dia ke bapak, dia nanti salaman sama istri kamu pas mau sholat. Batal kalau dia lelaki. Kalau dia perempuan salim sama kamu. Panjang lah panjang. Pokoknya dengan panggilan yang dia tahu kalau itu tidak bapaknya asli. Kalau nggak diketahui bapaknya asli, manggil kamu ya fa'ikhwanukum fitin wa mawalikum. Misalnya dianggap banu amikum. Banu amikum berarti apa? Coro Jawa ngundang apa? Le, teman. Selama ini kita kan ya gitu kan. Togo-togo kula yo ora ponakan kula kabeh, anggere ngundang wong luwih tuwa yo. Le. Jadi susah ya apa? Dan selama ini kan kita sudah melakukan gitu. Wono cak wayu menarik, ngundang Mustafa yo le Gak mungkin ponakane Mustafa. Mosok cak ayu ngono ponakane Mustafa. Mesti aku yo ora ikhlas kok iso. Lah tapi ya sumpume ngono anggere tuwa yo lah misalnya misale rugen wis manen, Mbah. Ngono iku apa terus putune? Kan ndak. Lah iku Quran saking kepingine konsisten ning hukum, pokoke nisbat ning bapak asli. Nak bapak asli ra diketahui, anggap bae Banu Am iku mis cara Jawa ya udah lek tadi. Pokoke dengan panggilan yang dia supaya tahu dan yakin itu tidak bapak as. Nah soal kok tapi kok tersinggung radhi bapak. Tetap hukumnya Allah asal kita sayang dan kasih sayang kita ada rubah tetap dia nyaman saja apa kok di rumah majikan ini Jakarta tetap nyaman Agar majikannya apa sih di rumah kan nyaman tanpa kita harus memanggil bah bapak enggak udah bos kan banyak misalnya orang hidup di Jakarta melok majikannya dia manggil ya bos atau tuan dia kerasan karena apa majikannya bah Artinya untuk supaya anak ini nyaman kan nggak perlu mengorbankan status kon manggil bapak. Paham maksudnya? Paham ya? Awas nara paham. Tapi yo ya mau nara paham terus jadi mau ambil jannah. Niki jelas satu rade Ud'uhum li abahim wa aqsatu ain Allah. Fa illam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fid wa mawalikum. Mawalikum misalnya banu amikum. Misalnya dicelok Anae. paman. Misalnya cek cilik ini gitu. Fatuhum bima datil ikhwan bi antakulu ya akhi masalan. Banu amikum tafsirun mafani kau menjumlah ibnul ambal mana di dalam ta'rifu nasabah sasin wa aratum khitab fakulullahu yabna ammi masalan. Jadi misalnya ngeten nggih, kula mek anak angkat, gak tahu e, Nggih gak tahu. Ya sudah, aku nyelok aku ben paman utawa lek. Anak-anakku ngundang yabna akhi to ya akhi. Mergo nak muni dulurku iku ora mesti sebapak. Mergo kabeh sedulur agama fa ikhwanukum fiddin. Tapi sementing bapak ini selesai, asal bapak selesai liane gak mengikat. Lho iya to Misalnya, kue di anak angkat, ngundang kue wes man, paman to lek. Engko ad, em kandung ngundang adikku wis gak masalah mergo pokoknya kan bapak, paham ya? Mulane Dewi Allah taala undang hukum ikhwanukum fitini wa mawalikum. Misalnya istilah disebut banu amikum, anaknya paman. biasanya kue nang undang anake paman lek kan? atau akhi anak itu ini. Pokoknya sing bangsa ngono Pokoknya apa saja lah, yang penting panggilan yang memastikan itu tidak ada hubungan nasab. Wale salan ora ana iku alikum ngatasi sira kabeh apa junahun dosa. Fima indul perkara astok tukang salah sira kabeh bi iklan ma fidalika indul mengkon-mengkono kabeh. Manane fitia tadi asal zaman dhisik. Aku aku ora apa-apa, zaman dhisik. Tapi walakin ma eh walakin fi ma tapi ini dalam perkara ta'amadat kang jarak pokul hukum hati-hati sira kabeh fi ing dalam ma wa huwa utawi utawi ma ta'amadat iku badan nahi. Wis sing wis kliwat ya wis tak sepuro dawuh pangeran, tapi saiki aja baleni wong saiki wis tak larang. Mulane kula suwun sing ngaji teng mriki nak ana wong meh anak angkat, nah sampean keluarga tak tonggo wis dikandani api api Nah, iso dilatih tetap kenal nasab aslinya. Misalnya kepukso kadung manggil bapak, tetap ditunjukkan bapak aslinya. Sampai dia tahu betul kalau itu tidak bapak. Paham ya? Pokoknya ini jelas ya. Allah memaafkan dulu-dulu sebelum kamu tahu dan sebelum saya larang. Tapi sekarang nggak boleh karena sudah ada larang larangan disebut wala kimata ammadat kulubukum fihi wa wa badan saya ini sausnya dilarang ya aja lakoni meneh. wakana kana lan ana sapa apa wa wa furan akan nyepurani lima maring perkara kana kang ana apa mami kaulikum sange ngucap sira kabeh qabla nahyi sedurunge pencegahan rahiman tur akeh welase bikum lan sira kabeh bidzalika ing dalem kono-kono badan nahyi